السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan umur panjang, sehat wal afiat sehingga dapatlah kita pada malam ini menyimak ataupun menghadiri pengajian rutin pada malam ini. Semoga Allah taala selalu menjaga kenikmatan ini hingga kita meninggal dunia nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih menjelaskan tentang keutamaan ilmu sebagaimana dikatakan oleh muallif Al-Habib Abdullah Haddad rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa bil jumlah dan kesimpulannya fayajibu alal muslimi maka wajib atas setiap muslim an ya'lama biwujubi jami'il wajibat al-ainiyah hendaknya dia mengetahui dengan segala kewajibannya yang berkaitan dengan fardu aini wa bitahrimi jami'il muharramat allati huwa mustahdafun lil wuqu'i fiha dan juga harus dia mengetahui dengan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikhawatirkan dia terjerumus ke dalamnya seperti kita harus tahu haramnya zina haramnya liwat haramnya minum khamar wadul minnas haramnya menzalimi orang wasariqa wal khiyana haramnya mencuri haramnya berkhianat wal kadzib wan namima haramnya berbohong haramnya mengadu domba wal ghiba wa asbah zalik dan juga haramnya ghibah kita harus tahu sebagaimana pada pelajaran yang lalu disebutkan oleh Abdullah Haddad sebenarnya ilmu agama yang harus kita ketahui sebagai dasar, sebagai sumber untuk kita menjadi bahagia di dunia dan akhirat itu tidak banyak kata beliau. Dengan mengetahui hal-hal yang disebutkan itu. Katanya eh, di antaranya yang tadi disebutkan dan juga wa ammal ilmu bi ahkamiz zaka ala man la mala lahu tajibu alaihi zakafihi fala yajib. Jadi bukan semua syariat itu ilmu tentang syariat itu harus diketahui oleh setiap orang muslim tidak. Akan tetapi setiap syariat yang harus dijalaninya itu baru wajib hukumnya mempelajarinya. Oleh karenanya kan ada goidah di dalam ilmu fikih yaitu la yusmahu li mukallafin tidak diperbolehkan bagi seorang mukallaf an ya'mala fi syari'atin min syara'i illah untuk melakukan apa saja daripada syariat-syariat Allah, apakah itu salatnya, zakat, semuanya. Hatta ya'lama Allah fihi, sehingga dia mengetahui apa hukum Allah di dalamnya. Artinya apa? Belajar dulu gitu. Nah, jadi kalau seumpama syariat itu tidak wajib kepada kita, maka kita tidak wajib mempelajarinya. Kita belum wajib zakat, ya enggak wajib belajar ilmu zakat. Kita belum wajib haji, kita enggak wajib belajar ilmu tentang haji. Tapi kalau sudah berkewajiban haji sudah mendaftarkan diri untuk haji maka wajib pada saat itu untuk belajar ilmu tentang haji jadi sebetulnya belajar ilmu agama itu tidak banyak tidak rumit tidak sulit ah tapi ya begitulah kita kembali kepada hati tatkala hati itu sudah kita gunakan untuk selain Allah maka jadilah hati itu melalaikan sesuatu yang berkaitan dengan Allah tapi tak kalah hati itu kita sibukkan dengan Allah, maka jadilah hati yang seperti itu selalu mengagungkan yang berkaitan dengan Allah. Gitu. Sebagaimana kata para al-arif billah, an-nafsu in lam tushkilhu bil haqqi syaghalatka bil ghafil. Yang namanya hati kita, yang namanya jiwa kita, kalau kita tidak sibukkan dengan sesuatu yang benar, dengan suatu kebenaran, maka akhirnya dia menyibukkan kita dengan sesuatu yang melalaikan. Nah, ini masalahnya. Nah, jadi seperti dikatakan Allah di ini, sebetulnya tidak banyak yang harus kita ketahui. Tapi justru dengan kita mengetahui yang sedikit ini, maka semua urusan kita akan menjadi lancar. Diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah meridhoi, maka semua keinginan kita akan terlaksana semua hajat kita akan dikabulkan, semua amal kita akan diridhoinya dan semua yang diridhoi Allah pasti membawa kebahagiaan. Nah, itu maksudnya Alhamdulillah Haddad mengatakan tidak banyak yang harus kita ketahui. Wa ammal ilm bi syurutil bai'i wasyira wal muamalati wan nikah fayajibu alaman aradat arada dukhula fi syai'in minha. Misalnya kata Allah Haddad, apakah wajib kita belajar ilmu tentang cara jual beli, jual beli yang diperbolehkan dalam agama, cara bermuamalah apapun bentuknya, cara bermunakahah yang benar bagaimana hukumnya. Apakah itu wajib kita mempelajarinya? Fayajibu alaman arada dukhul fi minha, maka wajib kepada orang yang akan melangsungkannya. Kalau tidak ingin melangsungkannya, tidak wajib mempelajarinya. Kita belum mau menikah, tidak wajib belajar ilmu yang berkaitan dengan nikah kita tidak ingin jual beli atau kita bukan seorang pedagang, maka tidak wajib kita belajar tentang ilmu berdagang. Minha ayya'lama hukmallahu ta'ala fiha. Maka tidak boleh tidak wajib kita itu mempelajarinya sampai kita sudah berkewajiban untuk melaksanakannya, barulah kita wajib mempelajarinya. Apa saja yang membuat sah, apa saja yang merusak uh, muamalah tersebut, baik di awalnya sampai di akhirnya maupun di pertengahannya itu harus dipelajari semuanya. Tapi ketika kita itu ingin melaksanakannya, tapi kalau kita tidak ingin melaksanakannya tidak wajib kita pelajarinya. La budda lahu min dzalik wa illa waqa'a fi ma alaihi syaa am aba. Kenapa? Katanya beliau, kalau sudah kita ingin masuk ke kepada suatu syariat, ingin melangsungkan suatu syariat, maka harus kita belajar. Kalau kita tidak belajar, katanya beliau, wa illa kalau kita tidak belajar, wa fi ma alaihi sya'a am abah. Kalau kita tidak belajar seluk-beluk ilmu tentang yang berkaitan dengan syariat yang akan kita lakukan, maka nanti mau tidak mau dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang dimurkai Allah. Kenapa? Dia nggak tahu. Namanya orang nggak tahu gimana. Kadang-kadang dia itu salah, banyak salahnya daripada benarnya. Wah ini masalahnya syariat syariat yang dibawa sampai di akhirat. Oleh karenanya mari kita ingat-ingat bagaimana malaikat penjaga kubur kita nanti itu dia akan berkata kepada kita semua demikian sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita dimasukkan ke liang lahat kata Nabi, maka dia akan berkata, "Ya Adam, laqad ra'aita ad-dunya wa ma fiha." masyikon wa maghriban fabimadza ji'ta minha wahai bani adam kamu telah melihat isi dunia dari mulai timurnya sampai baratnya lalu apa sekarang yang kau bawa daripada dunia itu lihadhil lahdho al mukhifah untuk saat-saat yang sebentar ini untuk saat-saat yang sangat menakutkan ini apa yang kau bawa apa yang kau peroleh daripada hidup kamu di dunia daripada kamu melihat dunia dari ujung sana sampai ujung yang satunya lagi apa yang kamu dapatkan apa yang kamu bawa nah, oleh karenanya jadi jangan sampai kita itu dikatakan yang semacam itu alangkah ruginya kita kalau seumpama kita itu menjalankan suatu syariat tanpa ilmu pasti salahnya lebih banyak daripada benarnya dan pasti orang yang takut pada Allah itu adalah orang yang punya ilmu. Oleh karenanya Allah Taala firman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bukan ulama-ulama itu tidak, tapi yang mengetahui dengan ilmu. Kalau tahu ilmunya maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya itu cuma ilmu. Oleh karenanya barang siapa ingin selamat di dunia, ilmu kuncinya. Barang siapa ingin selamat di alam kubur, ilmu kuncinya. Barang siapa ingin selamat di alam mahsyar, ilmu kuncinya. Barang siapa ingin selamat di alam akhirat nanti, ilmu kuncinya. Semuanya kembali pada ilmu. Bahkan imam kita dalam mazhab kita yaitu Imam Syafi'i rahimahullah rahmat abrar beliau berkata man aradal akhirah fa alaihi bil ilm wa man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man huma fa alaihi bil ilm barang siapa yang menginginkan keduniaan maka hendaknya dia belajar dan barang siapa yang menginginkan urusan akhiratnya bagus, benar, sesuai dengan yang diharapkan, hendaknya dia belajar. Barang siapa yang menginginkan dua-duanya, hendaknya dia belajar. Jadi kuncinya ilmu. Jadi saya tidak mungkin. Biarkan kita itu berkata kepada diri kita. Tantang diri kita. Bagaimana mungkin kita itu tahu melaku, melaksanakan sesuatu kalau kita tidak tahu bagaimana metodenya, bagaimana aturannya. Ada seseorang misalnya. Seseorang itu tidak pernah bisa naik sepeda motor, tidak pernah belajar naik sepeda motor. Lalu kita kasih kajinya, suruh dia naik sepeda motor. Kira-kira bagaimana? Banyak celakanya atau banyak selamatnya? Pasti banyak celakanya. Sepeda motor bukan seperti sepeda biasa, bukan seperti sepeda pancal. Nah, itulah salah satu contoh yang membuka hati kita. Jangan sampai terus-terusan kita itu ditutup oleh setan, Emang setan tahu ilmu ini yang membawa kebenaran, ilmu ini yang membawa penglihatan hati, ilmu ini yang membawa pencerahan di dalam jiwa kita, di dalam akal kita. Sehingga apa? Kita dicegah, awas, jangan belajar, jangan tahu. Nah, itulah di antara kiat-kiat setan untuk supaya memperbanyak kroni-kroninya nanti, teman-temannya nanti, yang menemaninya nanti di neraka itu adalah satu-satunya jalan adalah ilmu. Bahkan para hadirin, kita pernah baca dalam satu kitab yang dikarang oleh orang Belanda. Di mana dia katakan, kalau kita ingin merusak Islam di Indonesia, selama masih ada benteng-benteng itu, maka kristenisasi yang diinginkan dari semenjak tahun 1945 pada waktu itu, dia mereka itu menargetkan tahun 2010 itu 70 persen Masyarakat Indonesia sudah Kristen katanya. Tapi nyatanya gimana? Sesuai dengan apa yang dikatakan dia. Dia sendiri mengatakan, selama masih ada benteng-benteng di Indonesia ini, maka selama itu pula keinginan itu tidak akan terlaksana. Angan-angan itu tidak akan berhasil. Apa itu benteng-benteng itu? Benteng-benteng yang dimasukkan oleh orang kafir yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan karena mereka sangat tahu. Kenapa mereka sangat tahu? Karena mereka dapat ilham, tapi bukan dari Allah tapi dari iblis, dari setan, dari kroni-kroninya. Apa kata dia? Selama masih ada pondok-pondok pesantren, selama ada madrasah-madrasah agama, selama ada para ulama yang menyebarkan, selama itu pula benteng yang kokoh itu itulah yang menjadi kendala keinginan mereka itu akan terlaksana di bumi pertiwi tercinta kita ini. Oleh karenanya mari bawa anak-anak kita hadir ke majelis taklim, biarkan mereka itu belajar di umum, tapi juga belajar dalam agama. Paginya belajar umum, tapi siangnya masukkan ke madrasah. Atau malamnya masukkan ke madrasah. Atau biarkan dia belajar kepada seorang ustadz yang ada di sekitar situ yang dekat. Insya Allah yang namanya madrasah banyak. Yang namanya ustadz nganggur banyak. Yang namanya pondok-pondok juga banyak. Ada pondok yang ada formalnya, juga ada agamanya. Jadi ada yang semacam itu. Jadi tidak ada satu alasan pun untuk kita itu tidak mengarahkan anak-anak kita ke, masuk kepada sana. Salah satu contoh di desa saya ini, di desa Raci, itu kira-kira 15 tahun lalu. 15 tahun lalu. Itu nggak ada satu orang perempuan yang umurnya masih ABG pakai celana jin, pakai rok mini, itu nggak ada. Karena di desa, semua rata-rata pakai cewek Yang tua, yang tanggung, yang muda pakai cewek Sekarang setelah 15 tahun Kita lihat masuk ke desa saya Raci ini Satupun dari anak-anak muda yang pakai cewek nggak bakal didapatkan Kenapa demikian? Eh ini akibat pengaruh lingkungan Begitu ada pabrik pir Banyak orang-orang masyarakat sana masuk ke dalam desa kita nah, Akhirnya dirusak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama albiatu asir yang namanya lingkungan itu mempengaruhi Nabi SAW mengatakan undur ilaman tukhalilu almar'u fi dini khalilih seseorang itu berada di dalam agama temannya bagaimana temannya karena bahasa setiap orang itu akan terpengaruhi dengan lingkungannya bahkan saya punya guru waktu dia datang ke Indonesia dia berkata begini, andai kata ada seorang anak yang diawasi oleh gurunya, bukan hanya dua jam, bukan hanya 10 jam, tapi 24 jam, nggak pernah terlepas daripada pengawasan gurunya yang menginginkan anak ini supaya menjadi orang soleh nanti ke depannya. Diawasi terus dengan lingkungan yang ada sekarang ini, di sekitar kita ini, dia tidak akan berhasil. Artinya apa? Lingkungan itu akan merubahnya. Bukankah itu menjadi suatu ketakutan bagi kita? Kita tidak takut, tidak sayang kepada anak-anak kita nantinya. Kalau sekarang aja begini, bagaimana 10 tahun yang akan datang? Sekarang dengan handphone saja kita bisa melihat semuanya. Dengan internet itu kita bisa melihat yang yang terbuka dan sebagainya walaupun ada situs-situs yang sudah diblokir e, oleh pemerintah masih bisa nembus. Anak-anak sudah bisa melihat dari handphone. Ini sekarang 10 tahun Gimana 10 tahun lagi kira-kira? Bayangkan para hadirin. Kalau kita tidak membentengi anak kita dengan ketakwaan kepada Allah, dengan ilmu agama yang mereka emban sekarang ini, maka niscaya mereka akan terjerumus ke dalam dosa demi dosa dan kita juga yang bertanggung jawabnya. Karena apa? Karena kita yang mengakibatnya. Kita tidak mengarahkannya. Oleh karenanya para hadirin tidak ada jalan lain kecuali dengan kita belajar ilmu agama ini. Dan sebagaimana kata Allah ada tadi, tidak banyak, sedikit belajar ilmu agama yang berkait yang wajib kita pelajari itu tidak banyak, sedikit sebagaimana disebutkan tadi. Fa jahila muta'arridun bi li sakhatillah. Karena setiap orang yang bodoh tentang ilmu agamanya, maka dia itu telah menyodorkan dirinya dengan kebodohannya tersebut li sakhatillah untuk kemurkaan Allah. Walil wukufil halak ala kulli hal dan juga untuk terjerumus ke dalam kebinasaan di dalam setiap keadaannya. Wa kaifa Bagaimana tidak itu terjadi? Coba lihat. Beliau Al-Wahdan memberikan argumen bagi kita, mencuci otak kita, memberikan sebuah alasan kepada kita. Wa rubbama ya'taqidu fi ba'dil wajibat annaha minal muharramat. Bisa jadi kata Ibnu Haddad ada seseorang di antara kita yang menganggap salah satu daripada kewajiban kita yang diwajibkan langsung oleh Allah Ta'ala itu termasuk sesuatu yang haram kita lakukan. Bukan hanya tidak suwajib bukan hanya sunnah, bukan hanya mubah, tapi justru kita beranggapan ini adalah sesuatu yang wajib. Dan ini sudah pernah saya buktikan di, di pondok saya. Saya bikin riset. Kebetulan pada waktu itu saya tujukan di pondok putri dan saya ambil 100 orang dari mereka yang masuk pondok setelah masuk SMA. Bukan lulus SMA, setelah masuk SMA. 100 orang saya bikin riset dalam tiga hal. Yang pertama, apa hukumnya sholat lima waktu? Yang kedua, apa hukumnya berjilbab? Yang ketiga, apa hukumnya berpacaran? Ini adalah sesuatu yang umum kan di luar sana. Yang hampir dikatakan setiap orang muslim itu bisa jadikan ah masa iya sih dia nggak tahu? Masa iya sih dia nggak tahu bahwasanya yang tiga hal ini hukumnya apa? Orang muslim itu nggak tahu. Hampir dikatakan, ah nggak mungkin gitu. Tapi lihat bagaimana buktinya. Setelah kita bikin riset, kita kasih kertas satu-satu, suruh tulis apa yang mereka ketahui sebelum mereka pondok, bukan setelah masuk pondok, sebelum mereka pondok. Setelah, sebelum mereka masuk ke pondok itu apa yang mereka ketahui tentang tiga hal ini? Oh, subhanallah, 85% dari 100 orang itu mereka mengatakan hukumnya sholat lima waktu tidak wajib. Wajibnya itu sholat Jumat. Wajibnya itu sholat lebaran tahun sekali katanya. Kalau kita mau dekat sama Allah, sholat lima waktu katanya dia. <laughs> Coba. dia bukan kewajiban. Terus hukumnya jilbab. Jilbab itu katanya wajibnya kalau kita mau pergi ke pengajian. Kalau di rumah, di luar sekolah nggak wajib. Ini kan luar biasa. <laughs> Pacaran, nah, katanya dia yang diharamkan itu berzina. Kalau pacaran sih nggak apa-apa. Ini kan <laughs> luar biasa. Jadi ini suatu suatu gambaran bagaimana masyarakat kita sekarang ini. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Oleh karenanya kalau kita ingin menyelamatkan generasi berikutnya, generasi-generasi muda yang kita harapkan nantinya, kita harus cekoki mereka, kita harus asupi, mau nggak mau, walaupun mereka terpaksa harus kita asupi, kita paksakan mereka untuk mengenal ilmu agama ini. Sehingga apa? Beda antara orang dulu sama orang sekarang. Mungkin ya. Tahun-tahun sekarang ini ada sisi yang lebih menonjol, lebih baik, lebih mengarah ke positif daripada ke negatif dibandingkan 20 tahun lalu kira-kira. Tapi ada sisi yang lainnya yang tidak ada pada zaman dahulu tapi justru karena sisi yang lainnya itu yang merusak itu kalau dibandingkan dengan kebaikan yang sedikit pada zaman ini itu tidak ada apa-apanya sama sekali dari pandang. Contoh 20 tahun lalu pengalaman saya ini saya melihat orang yang pakai jilbab dulu sama sekarang lebih banyak orang sekarang apa dulu orang sekarang apa dulu sekarang yang pakai jilbab itu lebih banyak orang sekarang daripada orang dulu tapi lihat orang dulu itu 20 tahun lalu yang namanya pacaran itu tabu sekali pas jalan sama laki-laki perempuan yang bukan muhrimnya atau bukan istrinya, bukan keluarganya, oh itu aib. Aib keluarga. 20 tahun lalu, baru saja 20 tahun lalu. Saya masih ingat 20 tahun lalu berarti saya umur 16 tahun. Itu saya kalau mau belajar-belajar ngerokok sama teman saya ini, misanan saya, Ustaz Bidin. Itu sampai pergi ke tambak dulu. Tambak jauh, Nggak mungkin saya punya abah datang ke tambak untuk melihat saya ngerokok gitu, nggak mungkin. Tapi dari saking takutnya, coba sekarang. Tapi itu sisi baiknya. Tapi kalau kita pikir-pikir, kenapa dulu justru orang jarang pakai jilbab, tapi sekarang orang pakai jilbab, tapi ketakwaannya orang dulu lebih. Karena orang dulu itu nggak pakai jilbab itu karena tidak tahu. Kalau orang sekarang melakukan dosa karena dia sudah tahu, itu luar biasa kan? dia sudah tahu. Jadi menantang kepada Allah, dia sudah tahu hukumnya. Itu orang sekarang. Orang dulu kebanyakan dia tidak tahu. Coba dia tahu, dia akan menggunakannya. Jadi ilmu penyebaran ilmu pada zaman dulu itu kurang. Sekarang penyebaran ilmu sekarang luar biasa, tapi setannya lebih pinter gitu. Memang gue juga kalau saya pikir-pikir kok bisa ya. Dulu itu sisi-sisi yang baik itu tidak menonjol, sekarang justru menonjol, tapi sisi kejelekannya, keburukannya sekarang lebih daripada keburukan orang dahulu. Karena sebab itu. Jadi ketakwaan sudah kurang, keimanan sudah tergerus, setannya sudah menang. Dan saya pikir-pikir, saya amati, yang namanya iblis itu kan dari zamannya Adam. Kalau menurut ilmu sains, itu dunia ini sudah berumur 4 juta tahun katanya. 4 juta tahun berarti otomatis padahal iblis itu sebelum diturunkan ke dunia itu sudah beribadah di surga selama 80 ribu tahun. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW tidak ada satu tempat satu jengkal kecuali sudah pernah diletakkan dahinya iblis di atas tempat itu. 80 ribu tahun ditambah 4 juta kalau menurut ilmu sains gitu. Sehingga saya pikir-pikir sepinter-pinternya kita ya paling gelar kita saya sendiri S2 MHI. Tapi kalau dibandingkan sama iblis berapa S-nya sudah ya? Udah 4 juta tahun lalu. Jadi artinya apa? Orang sekarang pinter-pinternya, profesornya masih kalah sama kepintarannya dengan iblis. Jadi makgul dapat dicerna oleh akal kita kalau seumpama sekarang ini memang ketakwaan itu tergerus, keimanan tergerus, nggak seperti orang-orang dahulu. Tapi tetap kita jangan menyerah dan kita harus mempunyai harapan yang besar di dalam generasi muda kita ke depan di mana Nabi SAW telah mengatakan la yazalu ummati fi khairin masih saja umatku berada dalam kebaikan la yudra kal matari khairuhu fi awalihi au fi wasatihi au fi akhirih umatku itu layaknya sama seperti air hujan di mana kita tidak tahu yang bermanfaat air hujan itu bagi tanaman itu apakah awalnya, pertengahannya atau justru akhirnya? Nah, sehingga Pak, dengan harapan hadis itu tetap kita berharap semoga generasi kita terutama dari masyarakat Bangil yang betul-betul mereka adalah generasi yang bertakwa kepada Allah taala. Caranya apa? Kita marakkan. Majelis taklim di mana-mana kita marakkan. Kita masih ingat dulu kan kalau habis subuh itu hampir dikatakan setiap musola-musola kalau tidak kalau tidak tadarusan ya ada pengajian. Kita masih ingat dulu 20 tahun lalu itu saya kalau seumpama habis maghrib itu nggak bisa keluar. Kalau sudah isya azan farhan kita gembira. Kenapa? Nanti lagi kita keluar lagi. Kenapa? Ada antara maghrib sama isya nggak boleh keluar. Coba sekarang antara maghrib sama isya nggak ada bebas mereka di rumah lihat TV, di luar jalan-jalan kadang-kadang sama pacarnya waliyadzubillah kita dulu kok lihat habis maghrib sama habis isya kalau kita jalan dari masjid menuju bedomungal sana itu hampir rumah yang sebelah kanan sebelah kiri kalau kita dengar ada yang baca yasin ada yang baca ratib haddad hampir setiap rumah coba sekarang jalan dengarkan baik-baik tempelkan ke pintu-pintu rumahnya Nggak ada lagi itu. Di musola itu pun masih sudah ada yang habis maghrib, habis isya antara maghrib sama isya di musola itu sudah tinggal takmirnya saja. Kadang-kadang takmirnya juga ke rumah. Allah alam ngapain dia di rumah? Coba, ini kan luar biasa sekarang. Kalau kita nggak kalau kita nggak nggak mengingatkan anak muda kita, kalau kita tidak memulai dari diri kita, sampai kapan ini terjadi? Tidak mungkin kita menjadi orang bertakwa kalau bukan karena ilmu. Ini pengajian yang penting nih. Oleh karena mari kita marakkan pengajian di mana-mana ada. Mari kita bawa, kita himbau anak-anak muda kita supaya mereka tahu apa yang haram, supaya mereka tahu pacaran itu hukumnya haram, tidak boleh. Itu termasuk sesuatu yang akan menuai murka Allah supaya mereka tahu minum khamar itu adalah sesuatu yang haram. Coba lihat bagaimana buktinya orang yang bertakwa kepada Allah taala. Satu contoh dari sahabat Nabi. Ada seorang yang bernama Bishr, Seorang sahabat Nabi bernama Bishr. Dia punya istri banyak empat, anak-anaknya banyak, tapi perempuan, yang laki satu. Siapa anak lakinya? Anak lakinya itu seorang sahabat juga, namanya Nokman bin Bashir ibn Sa'ad, seorang sahabat Nabi yang dekat pada Nabi SAW. Dia berwasiat kepada ibunya Nokman istrinya. Nanti kalau aku sudah mati, maka aku minta kamu saksikan semua hartaku aku peruntukkan untuk dia itu kan kebiasaan orang Arab dulu kan ya yang laki dimuliakan diistimewakan yang perempuan ditinggalkan seperti ini juga apa kata istrinya apakah dia merasa gembira karena anakku yang akan mendapatkan warisan yang paling banyak apakah dia merasa gembira sehingga apa masa depannya lebih aman apa dikatakan dia gal tidak Aku tidak akan melaksanakan apa yang kamu inginkan sampai yang menjadi saksi Rasulullah SAW sendiri. Kalau Rasulullah menyaksikan dan dia menjadi saksinya, maka aku akan jalankan. Kalau tidak, aku tidak akan jalankan. Padahal untuk anaknya, untuk anaknya. Padahal perempuan, yang namanya perempuan kan biasanya lebih senang kepada yang namanya dunia. Tapi lihat bagaimana ini? Kenapa beliau bisa seperti itu? Kenapa wanita itu bisa seperti itu? Karena dia mempunyai domir mempunyai hati yang selalu bersambung kepada Allah karena dia sudah mengetahui tentang ilmu agama sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah mempunyai ilmu agama, dia mempunyai keimanan kepada Allah, dia mempunyai hati yang selalu berkaitan dengan Allah, maka dimanapun dia berada dia bersama Allah. Bukankah Allah Taala selalu mengatakan kepada kita, Inna Allah kana alaikum rakiba, diawasi terus. Inna rabbaka labil mirsad sesungguhnya Tuhan kamu itu Allah SWT selalu mau mengawasi kamu memantau kamu kok bisa orang-orang yang mempunyai keyakinan, mempunyai ketakwaan, mempunyai keimanan bahwasanya dia adalah salah satu hambanya selalu dipantau oleh Allah, kemudian dia itu berani berbuat maksiat? Tidak. Tidak mungkin. Oleh karenanya sebabnya satu, yaitu apa? Karena dia tidak bertakwa, karena dia tidak beriman. Sedangkan sebab kita bertakwa, sebab kita beriman ilmu agama ini. Hanya berangkat bisir. Baik kalau itu permintaan kamu, saya akan datang kepada Nabi Muhammad. Kali ya Rasulullah, saya punya harta yang sangat saya idam-idamkan, yang membanyak menghasilkan, itu sebuah kebun. Saya akan minta kepada kamu supaya menjadi saksi bahwasanya kebunku ini untuk anakku yang bernama Nokman. Apa jawabannya Nabi? Apakah kamu berikan masing-masing dari anak kamu juga kebun-kebun seperti kebun yang kamu beri kepada Nu'man? Bel tidak Rasulullah, hanya Nu'man. Apa kata Nabi? Carilah orang lain sebagai saksi. Fa inni la ashadu ala dulma. Carilah orang lain sebagai saksinya karena aku tidak pernah menyaksikan untuk suatu kezaliman kepada orang lain. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Timbulnya karena seorang wanita. Dia tidak mau dia melakukan hal itu walaupun itu menguntungkan dirinya karena dia tahu kehidupan ini cuma sebentar melewati saja. Oleh karena dalam syair disebutkan la la dara fil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa ma kana qablal mauti yabniha tidak ada rumah bagi seseorang nanti setelah kita meninggal kecuali apa yang kita bangun sekarang ini sekarang kita di dunia berarti kita membangun rumah kita rumah kita baik atau tidak rumah kita bagus atau tidak rumah kita indah atau justru sebaliknya menyengsarakan kita itu sekarang kita bangun sekarang dan ingat, masalahnya kalau kita bangun rumah mungkin kita bisa wakil kepada orang lain. Kalau kita bangun rumah kita bisa mengupah orang lain, tapi dalam bangun rumah kita di akhirat tidak bisa diupahkan. Tidak bisa digantikan. Tidak bisa diproyeksikan e, kepada orang lain dan tidak, tapi kita sendiri yang melaksanakannya. Faman Tawabba maskanu faman bana habi khairin toba maskanuhu wa man bana habi syarrin baniha maka barang siapa yang membangunnya dengan kebaikan selalu sholat lima waktu semua kewajibannya dilaksanakan berahlak yang baik berhati yang bersih maka baik nanti rumahnya kemudian wa bana habi syarrin baniha dan barang siapa yang membangunnya dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang dosa, maka nanti pasti dia akan rugi nanti. Lalu apa kata beliau? La tarkananna ila dunya wa fiha. Jangan kalian condong kepada dunia dengan apapun yang ada di atas dunia itu. Fa innaha la syakka yufniha yufnina wa yufniha. Fa innal mauta la syakka yufnina wa yufniha. Karena sesungguhnya yang namanya kematian tidak mungkin diragukan lagi akan meniadakan dunia itu bahkan akan meniadakan kita semua. Kalau sudah kita meninggal, mana dunia? Ya sekarang itu mobil mobil saya, itu rumah rumah saya. Setelah saya meninggal, bukan rumah saya lagi. Itu artinya sesungguhnya kematian bahkan menghilangkan nyawa kita dan yang namanya kematian menghilangkan semua yang kita punya. Fa'mal fa'mal li akhiratika ghadan hadhi eh, ridwanu khazinuha maka hendaknya kamu laksanakan, kamu usahakan untuk rumahmu besok di mana yang menjaga rumah kamu itu adalah malaikat ridwan. Wal jaru Muhammadun warrahmanu nasiha. Sedangkan tetangga kita Nabi Muhammad dan yang membangun rumah kita adalah Allah. Kusuruha zahabun wa tibuha miskun wa miskun tibuha. Sedangkan bangunan-bangunannya terbuat daripada lempengan emas dan perak. Sedangkan mis tempelannya itu antara satu lempengan demi lempengan terbuat daripada misik. hashishun Hasisun nabitun fiha. Sedangkan za'faran itu adalah rumput-rumput surganya. Jadi harum, indah, enak. Oleh karenanya hendaknya jangan kita condong kepada dunia ini. Dunia yang diciptakan untuk apa kita untuk menggoda kita, untuk menguji kita, untuk memfitnah kita, tapi kita hendaknya condong kepada akhirat nanti. Ada satu orang lagi sahabat Nabi yang dia itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah berkatnya apa? Ilmu, nggak ada lain kecuali ilmu. Orang kalau punya ilmu dia bertakwa kepada Allah. Tapi kalau tidak punya ilmu maka dapat dipastikan orang itu banyak terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa daripada kebenaran dan taat. Ada seorang sahabat yang ikut berperang di dalam perang peperangan yang sangat terkenal yaitu peperangan Godisiyah yang dipimpin langsung oleh sahabat besar yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ardah. Di mana setelah peperangan bercamuk dan selesai maka tiba-tiba ada satu orang yang datang kepada Sayyidina Sa'ad membawa satu tempat Begitu dibuka tempatnya itu ternyata penuh dengan isi berlian, penuh dengan isi permata yang mahal-mahal harganya. Galiatat, wahai pemimpin kami, saya datang dengan membawa saya menemukan barang ini ketika kami berperang dan saya akan bawa kepada kamu. Apa isinya? Dibuka, ternyata isinya berlian, isinya permata-permata yang mahal. Apa kata dia? Kenapa kamu tidak mengambil sebagiannya? Kamu tidak menyimpannya sebagainya, kalau tidak. Kalau saya kalau saya mau, maka saya tidak akan bawa ke depan kamu. Saya akan bawa ke rumah saya. Tidak ada yang tahu akan hal ini kecuali saya sendiri. Kalau begitu siapa namamu? Ditanya oleh saya saat. Kalau begitu siapa namamu? Maksudnya apa? Supaya dicatat namanya. Ini kan termasuk gonima. Sehingga apa? Dia berhak karena dia menemukan. Dia berhak untuk mendapatkannya. Selain dia prajurit juga, selain dia tentara juga, dan dia menemukan berarti ada nilai plus yang akan dia dapatkan. Apa kata dia? Dan tidak, saya tidak akan disebut namaku. Karena kalau aku sebut namaku kepadamu, kamu akan memberikan bagian untukku. Dan berarti aku telah menghilangkan kesempatan aku mendapatkan ridho Allah. Jadi kesempatan yang harusnya didapatkan juga dihilangkan. Kenapa? Orang yang semacam ini orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang sangat tahu bahwasanya pemberian Allah dia akan kemana-mana. Sesuai dengan apa yang dikatakan Allah Haddad, "Gaddamin ta'ala birrisil gawa fil kitabil munzal nurun lil anam alladhi li ghairik lam yasil ilaik walladhi gusim lak hasilun ladaik fashtagil bi rabbik walladhi alaik fi fardil haqiqa wa syar'il masun ma la yaktur hammuk ma guddir yakun kata Allah Haddad Allah taala sudah menjamin rezeki setiap hamba yang sudah diperuntukkan untuk kamu tidak akan sampai kepada orang lain yang sudah ditentukan untuk orang lain tidak akan sampai kepada kamu itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah tahu kamu seperti itu, maka adanya jalanlah. Berusahalah biasa saja. Karena apa? Apapun yang sudah ditentukan Allah Ta'ala pasti akan tidak, ah, pasti akan terjadi. Oleh karena itu kata Ibnu Haddad, jangan banyak sumpah. Karena apa? Sesuatu sudah ditentukan Allah Ta'ala. Kita cuma menjalaninya. Orang sekarang ini banyak yahanunya gitu loh. Banyak sok tahu. Banyak fudulinya. Emang kita punya kemampuan apa? Hai kamu seorang konglomerat, "Hai hey, kamu seorang pedagang, apa sih yang bisa kamu lakukan?" Kalau Allah tidak menghendaki apa? Nabi SAW jauh-jauh sebelumnya sudah katakan lau kanal insu wal lau istamal insu wal jinnu ala ayyam fauka bi lam lam fauka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa ini istamau ala yadurruka bi lam yadurruka illa bi kau kata katabahu Allahu alaik kalau seumpama semua manusia, semua jin ingin memberikan kemanfaatan bagi kamu, ingin memberikan modal, ingin menguntungkan kamu misalnya, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terlaksana. Begitu pula sebaliknya. Kalau seumpama mereka semua berkumpul, semua manusia, semua jin, bukan hanya satu, bukan hanya ijazah, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang yang berwenang, tapi semuanya yang berwenang maupun yang tidak, yang pejabat maupun yang tidak, yang kerabat kita maupun yang bukan. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terlaksana. Itulah yang terjadi gitu. Kalau kita punya ilmu, tenang. Apa yang terjadi? Ah, itu dari Allah. Kita sudah berusaha kita tidak dapat. Ah, berarti itu keinginan Allah. Berarti Allah mempunyai sesuatu yang tersimpan di balik keinginan ini. Keinginan saya tidak terlaksana. Pasti ada sesuatu yang disimpannya. Enak kan kalau punya ilmu? Nah, itu ilmu. Oleh karenanya betapa perlunya anak-anak kita, anak-anak muda kita, generasi muda kita ini tahu akan ilmu ini supaya mereka itu tidak canggung. Tatkala melihat, tatkala bertemu dengan permasalahan-permasalahan berat, mereka tidak canggung. Sekarang banyak orang stres karena apa? Karena mereka itu tidak tawakal pada Allah. Mama yatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dengan satu ayat saja semua hidup kita dari awal sampai akhir dipoles oleh Allah taala. Dia sudah dicerangkan Allah taala. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhraja, akan diberikan setiap permasalahannya itu dengan solusi. Wa yazukum min haitsu dan akan diberikan rizki dengan yang tidak tanpa dia duga sebelumnya. Wa may tawakkal Allah barang siapa berserah diri kepada Allah taala fa huwa hasbuh, dia mencukupinya. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana hamuhu lillah kafallahu hammah." Barang siapa yang selalu pikirannya hanya untuk Allah, ana mau salat, ana mau berbuat baik, ana mau jaga hati, ana ingin bertakwa, ana ingin menjadi orang mukmin yang sempurna. Pikirannya Allah, Allah, semua urusannya akan digampangkan. Kita lihat orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah merahmati mereka semua dari mulai Habib Husin bin Bakar Segaf, Guru Syarwani Abdan, rahimahumullah itu orang-orang yang harusnya itu kita jadikan pelajaran. Mereka bukan berarti mereka itu berserah diri kepada Allah lalu mereka tidak berusaha, berusaha. Habib Bakar Gersik Kutub, itu sampai akhir umurnya dia masih jual beli, jual beli apa? Garu. Dia perkasap. Tapi kasarnya dia beda dengan kita. Kalau kita banyak sumpahnya, dia banyak bersyukurnya. Sehingga kalau ditanya bagaimana rizkimu hari ini, bagaimana pekerjaanmu hari ini, tidak pernah orang yang semacam mereka itu mengatakan, "Oh, sekarang sepi, sekarang begini." Mengeluh itu nggak pernah. Coba orang sekarang, gimana? Wah, lagi sepi. Banyak saingan. Saya bikin ini, yang tetangga juga bikin ini. Saya jual ini, tetangga juga jual ini. Banyak pengeluhan. Kenapa dia tidak tahu kalau pada Allah? Kalau tahu kepada Allah, maka tidak ada alasan bagi dia. Alasannya satu, Allah belum ngasih rezeki. Allah sudah menentukan untuk tetangga saya. Enak, hati terjaga. Kita tidak berdosa karenanya. Nah itulah berkat kalau kita itu mengetahui bahwasanya kalau kita tahu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Taala kita cuma menjalaninya. Tapi bukan berarti pasrah diri, tidak. Kita diperintahkan waktu Wabtagu artinya apa artinya wabtagu? Carilah, berusahalah. Nanti Allah yang ngasih. Nah, jadi jangan sampai kita itu berpasrah diri, tapi kita juga harus berusaha. Nah, tapi kalau kita itu tanpa berusaha, lalu kita pasrah diri, ini adalah orang yang termasuk yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Dia bertawakal, tapi sebelum berpasrah kepada Allah, tapi dia belum berusaha. Seperti yang datang, eh, seperti sahabat yang datang kepada Nabi, dia bawa kuda, kemudian kudanya ditaruh di depan, tanpa diikat, langsung dia masuk. Rasulullah melihat. Lalu Rasulullah menegurnya, "Udah kamu kenapa tidak diikat? Saya berpasrah diri kepada Allah." Apa kata Nabi Muhammad? eh "Agil. Ikatlah dulu. Fatawakkal Allah. Kalau sudah kamu ikat, kemudian hilang, itu tawakal pada Allah. Tapi kalau kamu tidak ikat yang namanya juga kuda, binatang, kuda itu bukan seperti mobil. Mobil kalau nggak dijalankan dia tetap yang namanya kuda nggak punya akal. Dia ngelihat kuda lewat apalagi yang betina ya pasti ngikut. Namanya juga nggak punya akal. Nah, karena kata Nabi apa? Egil, ikatlah dulu. Kemudian tawakal kepada Allah Taala. Akhirnya marilah kita bersama-sama minta kepada Allah Taala, meminta khususnya bagi warga kita, warga Bangil dan untuk keluarga kita dan untuk semua kaum muslimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekarang waktu ijabah di mana Engkau telah menurunkan rahmatmu kepada kami semua dengan Engkau menurunkan hujan kepada kami. Ya Allah, kami minta ya Allah, ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin. Berilah kami ilmu agama ya Allah Berikanlah kami ilmu agama yang menerangi hati kami ya Allah Menjadi sebab kami mempunyai ketakwaan yang tinggi kepadamu ya Allah Menjadi sebab kami mempunyai keimanan yang tinggi kepadamu ya Allah Menjadi sebab kami termasuk yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah Menjadi sebab hati-hati kami termasuk yang kau curahkan selalu rahmatmu ya Allah Ya Allah selamatkanlah diri kami Selamatkanlah semua kaum muslimin dari segala macam bencana yang terjadi zaman sekarang ini yang tanpa diduga-duga ya Allah. Biarkanlah apa yang tanpa kami duga di dalam rezeki kami ya Allah, dalam kebaikan kami ya Allah, dalam pertolonganmu untuk kami ya Allah. Jangan sesuatu yang tanpa diduga adalah sesuatu yang membuat kami membuat kami menyengsarakan ya Allah. Azab-azab yang kau berikan yang dengan tanpa dugaan kami ya Allah. Jangan Engkau berikan lagi kepada kami. Angkatlah semuanya, gantilah semuanya dengan rahmat rahmatmu ya Allah Ya Rabbal Alamin Ya Rahman Rahimin Ya Rahimal Masakin Ya Wala Awalin Ya Akhir Akhirin Ya Allah Ya Rabbi Ya Rahman Ya Rahim Idiklah hajatna Wasfi amratna Amrat hisiyal manawiyah Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin